dan Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke bab 32 halaman 300 18 Babu majaa fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab yang menerangkan yang menjelaskan tentang bagaimana sifat minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau cara minum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya bagaimana kesukaan Nabi ya berupa minuman yang sering diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bab berikutnya cara beliau minum. Menjelaskan kaifiatnya bagaimana minum air ya dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala mengatakan هذه الترجمة في بيان كيفية شرب النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام أو قعود wa kam yatanaffasu fil ina'i wa nahwi dzalik. Kata Syekh menyebutkan bab ini menjelaskan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum baik beliau pernah minum berdiri dan juga duduk dan berapa kalikah beliau bernafas dalam berjana dan yang semisalnya ya jadi Nabi pernah minum berdiri, kemudian duduk, kemudian berapa kali beliau bernafas tatkala uh, minum minum banyu ya. Hadis yang pertama nomor 206. Qala Imam Tirmizi haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di jami' beliau. Imam Tirmidzi berkata Ahmad bin Mani bercerita kepada kami Dia berkata Hushaim bercerita kepada kami Dia berkata Asim al-Ahwal bercerita kepada kami dan Mughirah. Asim al-Ahwal, jadi al-Ahwal itu secara bahasa maknanya adalah juling. Secara bahasa maknanya adalah juling. Asim al-Ahwal, ya seorang ulama besar ya. Wallahu a'lam apakah memang benar eh, mata beliau juling, ulun kada tahu. Yang jelas terkadang sebagian rawi itu kadang terkenal dengan penyakitnya, ya. Kadang terkena dengan penyakitnya seperti Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj. A'raj artinya yang pincang. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-A'raj. Ya. Cuma itu saja yang pincang. Padahal nama beliau adalah Abdurrahman bin bin Hurmus. Jadi dikarenakan nama para rawi itu banyak, Abdurrahman banyak, Asim banyak. Terkadang untuk membedakan maka disebutkanlah entah itu lakob, gelar atau kunyah atau disebutkan juga seperti ini nama-nama penyakit ya, seperti pincang, kemudian ahwal apa namanya? yang matanya juling ya. Terkadang ada juga rawi itu disifati dengan profesi. Seperti ada ulama yang bernama Khalid Al-Hazza. Hazza artinya apa? Baik tukang sepatu atau yang memperbaiki sepatu. Padahal beliau bukan profesinya tukang sepatu, tapi karena bergaul dengan para tukang sepatu sehingga beliau diberi gelar dengan Khalid Al-Hazza seperti itu para ulama terkadang ya kemudian eh, dari Tabi'in Asy-Sya'bi ini juga bukan nama asli ya Asy-Sya'bi nama asli beliau adalah Amir Amir bin Syarahil Asy-Syabi namanya adalah Amir bin Syarahil Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum zam-zam pernah sambil ber berdiri. Kita baca penjelasan Syekh. Kata Syekh Razak dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air zam-zam sambil ber berdiri. Bahkan ada yang mengatakan kalau minum zam-zam sunnah berdiri, maka kita katakan tidak benar. Nanti dijelaskan oleh Syekh kenapa Rasulullah SAW minum sambil berdiri, padahal yang beliau minum adalah banyu zam-zam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, menyatakan, ya di sini disebutkan dengan menyatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya. Belum bacakan teks Arabnya, Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Hadza kana hadiyahul mu'tad wa sahha anhu annahu naha an syurbi qa'iman wa sahha anhu annahu amara allawi syariba qa'iman an yastaq an yastaq an yastaq an yastaqiya ah, istaq istaqo yastaqiya an yastaqi'a wa sahha anhu annahu syariba qa'iman. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad beliau menyebutkan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk. Jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah minumnya sambil duduk. Nah, ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan beliau minumnya du, duduk. Tapi terkadang Nabi pernah berdiri. Nah, contoh seperti ini ketika beliau setelah berhaji, uh, eh, ketika berhaji kemudian minum zam-zam dan beliau dalam keadaan berdiri. Kemudian melanjutkan uh, perkataan Ibnu Qayyim lagi dan ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Berarti kan seakan-akan ada pertentangan dengan hadis ini. Ada hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum sambil ber, berdiri. Nah, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik mengatakan, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara anisyurbi Iman Kata sahabat Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil duduk. Nah, berarti kan seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada juga hadis yang sahih yang menyebutkan selain ini Rasul minum sambil berdiri yaitu sahabat eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba qa'iman." Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Saya meminumi Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa air Zamzam dan beliau minum sambil ber berdiri." Dan juga ada hadis yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh orang yang minum berdiri agar memuntahkan minumnya. Itu sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri." Maka barang siapa yang lupa pada ingat Padahal ketika itu dia berdiri dan minum, maka hendaklah dia memuntahkan minuman tadi. Berarti ada tiga keadaan tatkala seseorang itu minum. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang minum berdiri. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga minum sambil berdiri hadis ini. Dan Nabi juga pernah menyuruh orang yang minum kemudian dia berdiri maka, kalau dia lupa maka hendaklah di, dimuntahkan. Apalagi sengaja ya, yang lupa saja Nabi suruh untuk muntahkan, kemudian apalagi sengaja. Nah, bagaimana mengkompromikan atau mengumpulkan hadis ini? Karena salah satu dengan yang lainnya ada pertentangan. Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, hadis yang lain Nabi melarang untuk minum sambil ber berdiri. Kita baca. Faqalat ta'ifah, maka berkata sekelompok ulama, hadza nasikhun lin nahyi. Hadis ini menasakh menghafus dalil bahwasanya tidak boleh minum sambil ber, berdiri. Ada hadis ini, berarti terhapus dengan hadis ini. Jadi larangan tersebut terhapus dengan hadis ini kata para sebagian para ulama. Kemudian ada yang mengatakan sekelompok ulama juga mengatakan ha bal mubayyin annan nahya laisa tahrim balil irsyad wa tarkil aula. Nah, sebagian ulama juga mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya bahkan dia menjelaskan bahwasanya larangan bukanlah haram. Karena Nabi melarang, tetapi larangan Nabi bukanlah haram tetapi mak makruh. Kemudian akan tetapi seandainya dia minumnya sambil duduk, maka ini lebih aula, lebih utama. Dikenakan kebiasaan Nabi minumnya du, duduk. Nah, pendapat ini ini banyak dipegang oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, ya seperti Imam Muslim, eh, Imam Muslim, Imam Nawawi yang dia sebutkan di Syarah Sahih Muslim. Nah, ulun bacakan pendapat Al-Imam eh, An-Nawawi yang dia sebutkan di Syarah Muslim. Kata beliau, "Was-shawab fiha anna an-nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih." Wa amma syurbu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fadayanun lil jawas fala iskala wala ta'arud. Kata Imam Nawawi, yang tepat dalam masalah ini adalah larangan minum sambil berdiri dibawa kepada makna makruh tanzih. Yaitu makruh bukan makruh yang tahrim. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ya. Itunya adalah, hukumnya adalah makruh. Minum sambil berdiri. Sedangkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri itu menunjukkan hukumnya bahwa boleh. Dan kata Al Hafidh Ibnu Hajar dan tidak boleh kita mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan perbuatan yang makruh. Nah berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri karena ada ha hajat. Kalau ada hajat, ada maslahat hukumnya bahwa boleh. Kalau tidak ada hajat, tidak ada masalah hukumnya mak makruh. Hukumnya mak makruh. Ada juga yang mengatakan sekelompok ulama, la ta'aruda bainahuma aslan. Hadis-hadis ini, dalil-dalil ini tidak bertentangan sama seka, sama sekali. Fa innahu innama syariba qa'iman bil hajah. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri sambil dikarenakan ada ha, hajat. Beliau sebutkan perkataan Imam Suyuti ia dinukil yang disebutkan di kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Allamah Syafiur Rahman Mubarak Firi. Kata Al-Imam An-Nawawi, afwan Imam As-Suyuti Beliau mengatakan, hawa libayan bayanil jawas wakat yuhmal ala annahu lam yajid mawdi'an lil qurub lizdihamin nas ala ma'i zamzam aw bitilalul makan." Kata Imam Nawawi menyebutkan, hadis ini menunjukkan tatkala Rasulullah SAW minum sambil berdiri ketika minum zam-zam, ini menunjukkan boleh minum ber, berdiri. Dan terkadang juga dibawa maknanya kepada bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak menemukan tempat untuk duduk karena manusia ketika itu berdesak-desakan untuk minum air zam zam Karena orangnya banyak, susah untuk Nabi beliau minum sambil du, duduk, kemudian beliau ber, berdiri karena ada ha, hajat. Kemudian beliau juga menyebutkan alasan yang kedua, bisa jadi maknanya adalah karena ketika itu tempatnya basah. Ibtilalul makan, tempatnya basah Kemudian Nabi memilih untuk minum ber, berdiri karena ada ha, hajat. Nah, jadi uh, bukan berarti ini kebiasaan Nabi minum sambil berdiri kada. Kebiasaan Nabi tetap kita katakan beliau minum sambil du, duduk. Berdiri karena ada ada hajat seperti kata Imam Suyuti ketika itu bisa jadi maknanya adalah dikarenakan banyak orang berada di sekitaran sumur Zam-Zam Kemudian mereka desak-desakan sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum sambil ber, berdiri karena ada ha, ada hajat. Nah, kemudian di sini sebutkan juga alasannya oleh Syaikh Abdul Razak. Beliau menyebutkan fa innahu jaa ila Zamzam wahum yastaku naminha fastaqo fana waluhud dalwa fashariba wa huwa qa'im wa namau kana mawdi'a Abdul Razak menjelaskan uh, apa namanya? Alasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Perhatikan di terjemah ini ada yang keliru dari sisi penterjemahan. Nah, di sini disebutkan Beliau Shallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri karena adanya hajat atau kondisi yang mana posisi minum sambil berdiri itu dibutuhkan. apa hajatnya? Syaikhul Razak menjelaskan yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam datang menuju sumur zamzam zam dan mereka minum darinya. Nah, di sini diterjemahkan dan mereka minum darinya. Padahal konteks Arabnya adalah wahum yastaquna minha. Ketika kalimat itu sebuah kalimat kata kerja, kemudian setelahnya ada huruf jar min, itu kadang maknanya bis, maknanya berubah tatkala fiil itu tidak ada kata-kata minnya. Ulun ulang, tatkala sebuah kalimat fiil atau kata kerja setelahnya ada huruf min, kemudian ada kata kerja, sama kata kerjanya tetapi setelahnya tidak ada huruf min, maknanya beda. Maknanya beda. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razak, hum yastaquna minha. Di sini diterjemahkan dan mereka minum darinya dari Zam-Zam. Padahal terjemah yang benar adalah ketika Nabi datang ke sumur Zam-Zam wahum yastaquna naminha, sedangkan para sahabat mengambil air dari Zam zam Di sini diterjemahkan mereka minum darinya. Artian ganti dengan dan mereka para sahabat mengambil Zam-Zam ketika itu apa namanya? Ada sumur itu apa? Menciduk lah. Mencibuk banyu dari Zam-Zam. Ketika Nabi datang, para sahabat ketika itu mengambil apa? Air dari dari sumur Zam-Zam tadi. Bukan di sini diterjemahkan dengan minum darinya. Nah, ketika Nabi datang dan para sahabat mengambil banyu Zam-Zam, fastaqo. Lalu Rasul minta minum. Nah, kalimatnya sama. Yang pertama fi'il mudhari, yang kedua fi'il madi, tetapi kalimatnya sama istaqo. Tapi yang pertama ada tambahan min, yang kedua tidak ada tambahan min maka maknanya minta minum. Di sini terjemahkan dengan beliau juga minum darinya. Nah, ketika para sahabat sedang mencibuk Banyu zam-zam di sumur, Nabi datang, maka Nabi fastaqa minta minum dari Banyu zam-zam tadi. Kemudian fana waluhud dalwa. Karena Nabi meminta Banyu zam-zam, lalu mereka menyerahkan ember kepada Nabi saw. Ya, jadi di sini pian pian ganti diterjemah dan mereka minum darinya pian ganti dan mereka para sahabat sedang mengambil banyu zam-zam lalu Rasul minta minta minum nah kemudian mereka memberikan akhirnya apa mereka memberikan ember tersebut kepada nah, Nabi ya, itu maksud prosesnya ya Nah lalu beliau minum sambil ber, berdiri karena diberikan ember kepada beli beliau. Wallahu alam ulum mencari-cari maksud dari kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri, gambarannya ulun kurang tahu. Apakah ember itu dia ada talinya sehingga susah kalau seseorang itu minum sambil duduk karena terikat dengan tali. Walau alam juga apakah apa namanya ember itu besar sehingga kalau duduk sus, susah untuk diminum. Maka lebih tepatnya paling gampang minum sambil ber, berdiri. Intinya ketika itu prosesnya seperti ini Nabi datang, kemudian para sahabat minum apa sedang mengambil banyu Zam-zam, kemudian Nabi untuk minta minum, kemudian mereka menyerahkan em, ember. Ada juga yang mengatakan ketika itu sumurnya dindingnya tinggi, dindingnya ting, tinggi. Sehingga paling nyaman ketika itu minum sambil ber, berdiri. Kemudian kata Syekh menyebutkan fasyariba wa qaim lalu Rasulullah SAW minum sambil berdiri Wahada kana mau hajatin. Inilah kondisi ha, hajat. Ada keperluan ya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum langsung dari sumur dan ketika itu posisi yang tepat untuk minum adalah sambil ber, berdiri bukan du, duduk. Wallahu alam bishawab. Intinya adalah minum sambil berdiri itu kalau tidak ada hajat hukumnya makruh, kalau ada hajat boleh, afdolnya du, duduk. Afdolnya duduk. Dan ternyata bagi kesehatan pun sangat bermanfaat, sangat sangat baik untuk tubuh kalau kita minum sambil sambil duduk. Kemudian hadis yang kedua 207 ya Imam Tirmidzi berkata haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadasana Muhammad ibnu Ja'far an Husainin al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Husain al-Muallim dari Amr bin Shu'aib dari abahnya dari kakeknya. Ini masyaallah ya. Terkadang memang seperti itu para rawi itu di antara mereka ada yang mengambil hadis dari abahnya dari kainya. Cucu ke abah ke kai sama-sama ahli ha, ahli hadis. Dari Amr bin Syuaib dari abahnya. Berarti abahnya siapa namanya? Syuaib. Dari kakeknya. Kakeknya di sini bernama Muhammad. Sahabat ya. Muhammad ini adalah anaknya Abdullah bin Amr bin As. Jadi Datuk pun juga ahli hadis. Luar biasa. Amar bin Shu'aib dari abahnya bernama Shu'aib, dari kakeknya Amar bernama Muhammad dan Muhammad ini adalah anaknya Abdullah bin Amar bin As. Kakeknya Amar yang bernama Muhammad ini berkata, "Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga minum sambil du duduk." kita katakan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau minum sambil duduk, kemudian adapun Rasul Shallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri karena ada ha hajat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami Tirmidzi dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian langsung hadis nomor 208. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak yaitu Abdullah bin Mubarak ya, ahli hadis sangat masyhur sangat terkenal Abdullah bin Mubarak dari Asum an Ahwal dari Sya'bi yang bernama Amir bin Syarohil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'im saya memberikan minum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari banyu Zam-Zam, lalu Rasul minum dalam keadaan ber, berdiri. Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Langsung ke hadis nomor 209. Hadis yang tadi juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang nomor 209. Qala al-Imam Tirmizi, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Muhammad ibn Tarifin al-Kufi Qala haddasana ibn al-Fudail anil A'mash an Abdul Malik bin Maisarah Anin anin Nazzal ibn Sabrah qala ata Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbah fa minhu kaffan fa ghassala yadayhi wa madmada wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'ala Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita baca. Imam Tirmizi berkata, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala dan Muhammad bin Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami. Al-Kufi maksudnya apa? Al-Kufi. Orang ku, Kufah. Kufah, kalau dia berasal dari Kufah, orang Kufah, Al-Kufi. Taknya hilang. Ya, sama seperti Mekah. Orang Mekah, apa bahasa Arabnya? Al-Makki. Al-Makki. Ada nama orang Muhammad Makki. Karena Sidin lahir di di Mekah. padahal orang Banjar. Sama seperti Madinah. Apa kalau disebut dia orang Madinah. Al-Madani. Al-Madani ya. Misalnya ada, ada nama orang Muhammad Al-Madani. Muhammad orang Madinah, padahal Sayyidina orang Ban, orang Banjar. Dan Muhammad bin Abtarif Al-Kufi orang Kufah bercerita kepada kami, keduanya berkata Ibnul Fudail bercerita kepada kami dari Al-A'mash Al-amas juga ini adalah penyakit-penyakit mata ya. Nah, terkadang seperti itu para ulama itu terkenal dengan penyakit. Al-amas ini sebuah penyakit mata dan nama asli beliau adalah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin bin Mihran. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dari an Nazal bin Sabrah, seorang tabi'in, dia berkata, Ali radhiyallahu taala anhu pernah datang membawa satu kuz yaitu satu cangkir atau panci berisi air. Saat itu beliau Ali bin Abi Thalib berada di Rahbah. Nanti disebutkan Rahbah itu apa? Saat itu beliau berada di Rahbah. Kemudian beliau mengambil satu cidukan tangan dan beliau mencuci kedua tangannya. Ketika beliau berada di Rahbah dan datang dengan membawa seember air, Kemudian eh, Ali bin Abi Thalib mencuci kedua tangannya dan berkumur dan istinsyak. Istinsyak apa? Memasukkan air ke ke hidung. Mengeluarkannya apa? Istinthar. Kalau memasukkan istinsyak, kalau mengeluarkan istinthar. Istinthar ya. Berkumur dan istinsyak Istinsyak masukkan air ke dalam hidung Kemudian mengeluarkannya istintar dan yang disunahkan dan paling afdalnya adalah sedalam sedalam-dalamnya ya. Kalau kita tatkala berwudu itu dalam. Kalau masukkan air ke hidung. Tetapi kalau puasa maka jangan dalam-dalam. Maka tidak berlebih-lebihan, cuma di ujung-ujungnya saja. Kemudian beliau mencuci mukanya Datang-datang membawa banyu, kemudian beliau mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian beliau mencuci mu, muka atau wajah. Kemudian beliau mengusap mukanya, ke, kemudian mengusap kedua lengannya dan kepalanya. Kemudian beliau minum sambil berdiri. Nah ini poinnya, Ali bin Abi Thalib juga pernah minum sambil berdiri. Kemudian dia berkata, ini adalah cara wudu orang yang tidak berhadas. Padahal urutan urutannya kan beda ya. Mencuci tangan kemudian baru mencuci wajah. Nah, perhatikan kata Ali bin Abi Thalib, ini adalah cara wudu orang yang tidak berhadas. Maksudnya, beliau itu tidak batal wudhunya, Kemudian berwudu dengan cara wudu seperti ini. Kata beliau meneruskan, aku pernah melihat Rasulullah SAW pun juga melakukannya. Tetapi wudu di sini bukan wudu makna secara syar'i, tapi wudu secara bahasa. Artinya cuma membasuh, bukan niat untuk berwudu secara syar syar'i. Makanya urutannya beda. Cuci tangan dulu baru cuci wa wajah. Karena kalau wudu kan wajah dulu baru ta tangan. Tetapi maksud beliau wudu ini bukan wudu secara syar'i, tetapi secara bahasa maknanya adalah membasuh yang mana tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh beli beliau. Nah di sini Ali bin Abi Thalib datang membawa satu ember air. Tatkala itu beliau berada di Rohbah. Rohbah maknanya bisa adalah suatu tempat di Kufah. Jadi Rohbah maknanya bisa suatu tempat di, di Kufah yang ada di Irak. Atau maknanya Rohbah bisa juga adalah tempat yang luas yang ada di dalam masjid. Masjid luas. Nah tempat yang luas itu dinamakan Rahbah. Zaman dulu ada seperti ini. Kalau pian misalnya wudu di sini basah. Zaman dulu masih ta tanah, ya masih tanah. Kemudian karena tempat yang luas juga disebut dengan rahbah. Jadi maknanya bisa kemungkinan dua. Ketika Ali bin Abi Thalib membawa seciduk banyu atau seember banyu dan ketika itu beliau berada di rahbah. Bisa rahbah maknanya adalah satu tempat di Kufah yang ada di Irak atau maknanya adalah tempat yang luas yang ada di di masjid. Kemudian perkataan tabi'in An-Nazzal bin sabroh. kemudian beliau minum sambil berdiri. Nah, inilah poinnya. Inilah Imam Tirmidzi memasukkan hadis ini karena sahabat Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan beliau mengaitkannya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah cara wudu orang yang tidak berhadas beliau tidak batal wudunya, tetapi beliau berwudu dengan cara cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian apa? Masukkan air ke hidung, kemudian mencuci wah, wajah. Kan urutannya tidak sama dengan wudu seperti biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ingin bersuci dari hadas tetapi hanya sekedar ingin membersihkan di diri, ingin beberapa sah saja. Bukan maksudnya adalah wudu secara syar syar'i. Sehingga yang beliau masukkan maksudkan dari hadis ini adalah bukan wudu secara syar'i, tetapi wudu menurut bahasa, yaitu maksudnya adalah mencuci sebagian ujung-ujung tubuh untuk membersihkan di diri, bukan wudu secara syar'i. Ya, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Intinya adalah uh, dari hadis ini dan sebelumnya kita bisa menyimpulkan tentang uh, minum sambil sambil berdiri. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya kebiasaan Nabi itu adalah minum sambil du duduk dan itulah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makan bagaimana? Ya sama. Makan dikaitkan dengan dengan minum. Bahkan kalau seseorang itu makan sambil berdiri itu lebih jelek dibandingkan ya jadi pandangannya tatkala seseorang itu makan berdiri itu lebih jelek daripada minum sambil berdiri. Bahkan itu bisa mengurangi muruah seseorang. Bayangkan pian seorang guru makan sambil berdiri pulang. Jangan makan sidin es krim pulang sambil berjalan pulang. Bu, sidin kada haram kada, tetapi bisa mengurangi wibawa si sidin sebagai seorang guru. Boleh saja apalagi ada hajat kan. Tetapi bisa merusak kehormatan sese seseorang. Kemudian langsung hadis 200 berapa? 10 ya, masih hujan ya. Ya. Ini yang terakhir. Berkata Imam Tirmidhi Haddathana Qutaybah ibnu Sa'id wa Yusuf ibnu Hamad qala Haddathana Abdul Warith ibnu Sa'id an Abi Isom an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan Iza syariba wa yakulu huwa amra'u wa arwa. Ini cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain selain beliau minum duduk dan juga pernah sambil berdiri. Kata Imam Tirmidzi bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Yusuf bin Hamad mereka berdua berkata menceritakan kepada kami Abdul Waris ibnu Sa'id dari Abi Isom dari sahabat Anis bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi saw alaihi wasallam beliau bernafas tiga kali tatkala beliau minum di sebuah bejana ya dan beliau mengatakan minum sambil bernafas tiga kali tatkala minum itu amro wa arwa amro dan arwa itu adalah lebih melegakan dan lebih mengenyangkan lebih melegakan dan lebih mengenyangkan ada minuman pian minum kemudian bernafas sekali minum lagi bernafas dua kali kemudian minum lagi seperti itu ya nah dan bernafasnya bukan di dalam cangkir tetapi di luar cangkir. Dan ini bagus terjemahnya, coba ulun bacakan di buku yang satunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika minum mengambil nafas dalam kurung di luar agar jangan salah faham. Jadi mengambil nafasnya tiga kali bukan di dalam cangkir, dihinap. Karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bernafas di dalam cangkir atau di dalam tempat minumnya. Tetapi bernafasnya di di luar di bejana sebanyak tiga kali dan beliau mengatakan hal tersebut lebih melegakan dan lebih mengenyangkan. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, "Fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba fil ina'i la yashrabuhu daf'atan wahidatan wa innama yatanaffasu baina syurbihi fayashrabu syai'an minal ma' thumma yatanaffas." ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب فيكون شربه fi thalathati anfas Syekh menyebutkan hadis ini menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika minum dengan satu bejana atau satu gelas tidak meneguknya dalam satu tegukan sekaligus. Maksudnya beliau minum tidak dengan satu nafas kemudian mengambilnya. Misalnya dia minum langsung habis langsung ha, habis. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau minum di tengah-tengah minum beliau beliau mengambil nah, nafas sebanyak tiga kali dan mengambil nafas bukan di dalam cangkir tetapi di dalam di luar cang cangkir. Kalau di dalam cangkir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berhinak tatkala minum di dalam cangkir. Kemudian kata Syekh Beliau minum seteguk air lalu bernafas, kemudian minum lagi, kemudian bernafas, kemudian minum lagi sehingga minumnya beliau diselingi dengan tiga tarikan na, nafas. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita minum itu cuma sekali nafas? Dia minum langsung habis. Maka hukum asalnya bahwa boleh. Hukumnya adalah bahwa boleh. Nah, ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi Jadi ada salah seorang sahabat ya. Beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni la arwa min nafasin wahidin." Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, saya haus saya tidak hilang dengan sekali teguk saja." Kata sahabat ini, "Kalau saya minum, kalau misalnya apa? Uh, sekali sekali teguk bernafas itu bagi saya tidak tidak mengenyangkan. Kemudian apa kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu minumlah beberapa teguk lalu ambil nah, nafas. Beberapa teguk kemudian ambil ambil nafas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita minum pun dengan sekali nafas langsung minum beberapa tegukan itu boleh, tidak dilarang. Tetapi kita katakan sunnahnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seteguk ambil nafas seteguk, ambil nafas sebanyak tiga kali, kemudian baru letakkan banyunya tadi. Anda minum lagi, minum lagi. Ambil tegukan bernafas, tegukan bernafas sampai tiga kali, tiga kali. Dan ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih melegakan karena kita kadang terburu-buru minum. Terkadang ketika seorang inuk itu minum dengan tegukan yang banyak, kemudian langsung berurut-urut, itu kadang tenggorokan sakit. Apalagi banyak yang yang diteguk. Ya. Karena ulung pernah seperti itu. <laughs> Jadi sakit tenggorokan karena kebanyakan yang diminum kemudian berturut-turut sini terasa sakit. Maka Rasul benar lebih melegakan tenggorokan dan lebih mengenyangkan, ya lebih mengenyangkan. Jadi ini termasuk tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita minum dengan cara yang baik, yaitu tiga kali bernafas, tapi bernafasnya di luar cangkir bukan di dalam cangkir. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung di hadis ini, hadis yang ke nomor 210. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah sampai waktu isyraq. Nah, demikianlah uh, hadis beberapa hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum ya, minum sebuah sebuah air yaitu di hadis yang pertama tadi disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri ketika beliau minum zam -zam. Di antara para ulama ada yang menyebutkan ilahnya alasannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri karena ada faktor hajat ada kebutuhan sehingga beliau minum sambil berdiri dan kata Al Hafidh Ibnu Hajar dan secara asal kita tidak boleh mengatakan Nabi itu mengerjakan perbuatan yang makruh nah, kata beliau dan secara asal tidak boleh kita katakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa namanya mengerjakan sebuah perbuatan yang makruh.